Dengan asbab limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah Allah, sampai saat ini kita bisa berhadir dalam satu majelis yang Allah dan malaikat muliakan. Orang-orang yang berhimpun dalam membacakan ayat-ayat Allah sama dengan orang yang berzikir kepada Allah Orang yang berhimpun dalam tawa-tawa dan riang-riang gembira. Maka kata Rasulullah, majelis yang dilaknat Allah adalah majelis yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah. Orang kumpul-kumpul dengan bermaksiat. Orang berkumpul-kumpul dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Maka majelis itu adalah majelis yang dihinakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita mau dimuliakan Allah dalam satu majelis, nantinya di akhirat, perbanyaklah majelis-majelis yang dimuliakan Allah ini. Orang-orang tasawuf tidak hanya meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah atau diharamkan saja. Orang-orang tasawuf lebih banyak meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Di dalam ilmu fikih tidak boleh memaki, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina dan segala macam itu termasuk maksiat lisan. Bagi orang-orang tasawuf, jangankan memaki, jangankan mencaci, jangankan menghina. Berbicara yang sia-sia pun dia tak mau. Disitulah lebih mulianya tasawuf itu setingkat. Bukan berarti kiki tidak benar. Tasawuf itu melicinkan semen yang sudah dibuat sehingga bisa bercahaya, bisa memantulkan barang yang ada di atasnya. Tasawuf itu ibaratnya cermin yang jernih, yang setiap bayangan yang tampil di depannya akan menjadikan bersih, sama persis dengan bayangan yang ada. Seandainya cermin itu rusak, pecah, tak sempurna bayangan yang ditampilkan Seandainya cermin itu berdebu kotor, buram kabur bayangan yang ada di dalam cermin itu. Demikianlah orang-orang tasawuf mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersihkan hati. Hati merusak segala amal. Amal yang banyak dihilang bila hati rusak, apalagi amal sedikit. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum 'aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas keseluruhan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau ikutkan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ada tiga yang dapat kita hikmah ambil daripada ayat ini. Yang pertama Allah suruh orang yang beriman masuk ke dalam Islam total, tidak boleh separuh-separuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai sumsum sampai darah Islam kan itu. Jangan cuma nyanyinya. Nyanyi bernuansakan Islam, bernapaskan Islam. Tapi lisannya tidak mencerminkan dia seorang Islam. Yang kedua kata Allah apa? Jangan perturutkan langkah-langkah setan. Setan itu membuat manusia ini yang digoda setan itu bu, bukan orang yang tidak beramal bu, jangan salah setan menggoda orang yang sholat, setan menggoda orang yang puasa, setan menggoda orang yang haji, setan menggoda orang yang bersedekah. Setan tidak akan menyerah sampai dia kepada titik yang diinginkannya cari kawan masuk neraka. Sampai mau mati pun kita digoda oleh setan. Perangkat setan ada empat. Yang pertama perangkap setan, langkah-langkah setan itu apa? Was-was dalam hati. di baca surat an Setan mendatangkan ragu-ragu dalam beramal, ragu-ragu dalam yakin kepada Allah, ragu-ragu akan datangnya hari kiamat, ragu-ragu akan datangnya kematian, ragu-ragu dalam berbuat baik. Setan yang pertama main dari keraguan-raguan. Kita sudah mau buat baik, setan bisik-bisik. Ibu sudah niat mau sedekah. Pertama niatnya 200 ribu. Niat pertama 200 ribu. Pulang dari masjid, pulang dari perwiritan, sampai di tengah jalan, setan udah biji. Jangan 200. 100 saja. Nanti kau miskin. As-syaitanu ya'idukumul fakra wa ya'murukum bil fahsyah. Setan itu menjanjikan kamu kemiskinan dan dia suruh kau berbuat keji was-was yang pertama bu. Ini perangkat setan yang pertama. Jadi perangkat setan yang kedua apa? Perangkat setan yang kedua tipu daya. Setan minggu paling hebat dalam tipu daya. Bu. Jangankan kayak kita bisa ditipu daya. Suatu ketika, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan dalam jalan ibadah di bulan Ramadan dengan murid-muridnya, sedikit saya ceritakan tentang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama sufi yang dimuliakan oleh semua aliran tarekat dan dimuliakan oleh semua orang tasawuf. Menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai penghulu. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani di bulan Ramadan sedang berpuasa dengan muridnya jalan di padang pasir yang tandus gersang panas mereka semua berjalan di bawah teriknya matahari di padang pasir dalam keadaan berpuasa, Bu. Bisa Ibu bayangkan? Berjalan di bawah terik matahari sedang dalam keadaan panas, ya, dalam keadaan puasa. Ketika itu si Abdul Qadir Jailani sudah merasakan letih, dia sudah merasakan lelah, hampir-hampir dia tak kuat berjalan, hampir-hampir tak kuat bertahan. Maka dia bilang kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian jalan lebih dulu, aku biarlah di belakang. Maka murid-muridnya jalan di depan. Syekh Abdul Qadir Jailani di belakang, tiba-tiba datang awan hitam. Awan hitam ini seperti melindungi mereka sehingga mereka tidak kena panas lagi. Yang tadinya mereka merasa kepanasan. Dengan datangnya awan hitam mereka merasa sejuk. Tak merasa kepanasan. Dan tiba-tiba di depan mereka ada pohon kurma yang sudah lengkap buahnya, tinggal dipetik buah kurma yang sudah masak. Di sebelah pohon kurma tadi yang sudah banyak buahnya yang tinggal petik yang sudah masak. Di sebelahnya ada lagi telaga air yang sangat jernih dan wangi airnya. Maka ketika itu datang suara yang berlawanan dari arah terik matahari, ada suara. Apa kata suara tadi? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani beserta murid-muridnya. Aku adalah Tuhan kalian, Hari ini aku haramkan apa yang aku halalkan, apa yang aku haramkan kepada orang lain. Jadi suara pertama tadi bilang, aku adalah Tuhan. Hari ini aku halalkan apa yang aku haramkan kepada orang lain. Maksudnya mereka boleh tidak kuasa kan gitu. Ini tipu daya, hati-hati. Ini sedang kuasa ini di kota ini. Nah, ini maksud saya mau menceritakan jangan kita sombong kalau kita sudah beribadah kita nggak digoda. Kalau yang nggak beribadah tuh nggak perlu digoda setan. Itu udah antek-anteknya bro. Iya, itu nggak perlu digoda. Yang digoda yang kaya-kaya ibu-ibu ini yang tinggi ngaji, baca yasin, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Sabat, puasa Ramadan, baca Quran. Ini yang digoda, Bu. Kalau ibu-ibu yang di sana kerjaannya arisan berondong, itu nggak perlu digoda. Ada yang tanya, arisan berondong apa Ustaz? Saya nggak mau teruskan cari sendiri di sana. Itu nggak perlu digoda, Bu. Setan dari bilang, Pak jeng mantap. Nah baru kota. Yang kayak ibu-ibu ini yang kota. Yang pakai mukena, yang pakai hijab, yang pakai jilbab. Apa setan bilang? Kau ini masa suami komen mata sama orang lain karena kau pakai jilbab. Kau tutup-tutup suami kau pun muak nengok kau. Itu setan yang bilang tuh. 100% kalau ada tutup itu setan. Jadi kalau ada suami suri istrinya buka jilbab, suaminya ibu yang bilang apa Adik. <laughs> Ibu yang bilang, bukan saya. Kalau saya yang bilang, ibu bilang sama Tuhan ibu, saya kena marah. Pak, kata Ustadz Jamal tadi, yang bilang, yang suruh istrinya buka jilbab itu setan suaminya. Terus suami ibu bilang sama saya, datang sama saya telepon. Saya tinggal bilang, bisa gak bilang gitu, Pak. Saya tanya orang itu. Ibu-ibu yang bilang. Saya sambung cerita saya Abdul Fadil bilang. Maka ketika itu murid-murid saya Abdul Qadir Jailani sudah berlari menghampiri air dan pohon kurma dengan maksud ingin minum air dan ingin makan buah kurma karena sudah dibolehkan puasa oleh Tuhan. Eh, sudah boleh tidak puasa, sudah boleh buka. Saya Abdul Qadir Jailani berteriak, berhenti. Saya Abdul Qadir berhenti. Wah, ini yang orang makrifat Cuma banyak belajar perlu guru. Berhenti. Murid-muridnya yang alim, murid-muridnya ibadah tidak tahu ini suara siapa. Berhenti. Kata saya dulu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani balik ke belakang. Dia tengok ke belakang. Begitu dia tengok ke belakang, dia bilang, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Begitu saya Abdul Qadir Jailani melihat ke arah suara, dia bilang, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Awan hitam tadi suara tadi berubah dari jadi wujud yang sangat mengerikan dan menakutkan dan memuakkan dan sangat jelek tadi. Maka iblis tadi pun bilang, Syekh Abdul Qadir Jalali sungguh hebat kok. Kok engkau tahu bahwa itu aku? Maksudnya kok kau tahu itu suara-suara setan? Kan gitu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalali? Dua hal aku tahu bahwa itu pasti bukan Tuhanku Allah dua hal yang menyebabkan aku tahu bahwa itu setan, bahwa itu iblis. Yang pertama, Allah Tuhanku tidak akan berkata-kata kepada manusia dengan kata-kata yang dapat didengar oleh telinga. Yang kedua, aku tahu bahwa setan, bahwa engkau bukan Tuhanku, bahwa engkau bukan Allah. Allah Tuhanku tidak pernah merubah hukum. Kalau dulu halal. Sekarang halal sampai dunia kiamat halal. Kalau dulu haram, sekarang haram, sampai dunia kiamat haram. Allah Tuhanku tidak pelin-pelan. Tetap. Hukum Allah tetap. Kalau memang puasa itu diwajibkan kepada umat Islam, maka tidak ada kekhususan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan murid-muridnya. Allah tidak menetapkan hukum pandang suku-suku bangsa. Tidak. Paham maksud cerita? Paham maksud cerita? Ui. Paham tidak? Alhamdulillah. Teruskan. Keluarlah minum dulu baru terus. Alhamdulillah sudah ada. Saya tengok muka rupanya di belakang. Ini berarti belum kasar. <laughs> Wajah jom. Putus asakah setan setelah diketahui jati dirinya? Tidak. Kalau dia putus asa tidak menggoda lagi itu pasti bukan setan. Itu pasti bukan iblis. Begitu sudah diketahui jati dirinya, setan iblis tidak menyerah. Gagal dengan misi pertama, diberikan makan enak, minuman enak, gagal. Setan main misi yang kedua, Makanya kita digoda setan nggak cukup satu hari itu. Kalau puasa itu puluh hari ya puluh hari kita digoda setan. Paham bu sudah. Bukan hari pertama aja. Ada pula orang puasanya untuk dendam. Tanggal 1 Ramadan, 15 Ramadan, 30 Ramadan selesai satu bulan juga. Kenapa gitu? Karena Allah memberikan pahala setiap satu kebajikan itu sepuluh kali. Pakai dalil. Ya kan? Setiap kebajikan itu sedikit dirinya yang diberikan Allah 10 kali. Kalau aku puasa hari pertama, di tengah hari, di akhir, tiga hari, tiga kali sepuluh berapa? Pas tiga puluh. Kalian yang bodoh. Betul. Benar ada orang yang gitu kan? Ada. Pakai dalil. Bu, sekarang orang menyesatkan umat pakai dalil. Orang mengajak kepada kemaksiatan pakai dalil. Makanya Quran Al-Mujadilah ayat 11 yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Yang dinaikkan Allah derajat itu orang yang beriman di antara kamu dan berilmu. Iman dengan ilmu perlu. Iman saja tak ada ilmu ditipu. Iman kuat bu, tapi bodoh. Di toko, betul. Iman kuat, ilmu tak ada. Di toko. Ada orang ilmunya hebat, jago, tak ada iman. Kerjanya menokoh Betul. Ilmunya banyak, iman tak ada menokoh saja saja Kalau tak ada iman, tak ada ilmu, bapak belum. Yang dikendaki Allah punya iman, punya ilmu supaya jadi tokoh. Tidak ditokoh, tidak menokoh, jadi tokoh dia. Seperti suami ibu ibu sekalian. Jadi tokoh masyarakat. Masuk yang kedua apa? Apa kata saya tadi? Hebat Qasim Abdul Qadir Jailani. Sungguh hebat luar biasa. Kau tahu pencetak. 70 sudah ulama, 70 nabi, 70 ulama dan nabi sudah digoda dengan cara pertama mereka terjebak semua. Setan masuk ini. Nggak mempan dengan cara ngaji minum ngaji makan dengan rah rayu. Apa namanya ini kalau bahasa kita mengangkat-ngangkat ya. Ah, memuji. Hebat kau si Abdul Qadir Jailani. 70 nabi dan ulama sudah aku sesatkan dengan cara yang tadi. Kau lebih hebat daripada mereka semua. Kalau kita dipuji kayak gini, kita nganggur-nganggur. kalau kita dua kuping kita panjang, wah, oh, saat kita berbunga-bunga. Si Abdul, apalagi perempuan katanya dalam psikologi wanita, wanita lebih suka disini kan, walaupun tidak jujur. Wanita paling tidak suka jujur tapi menyakitkan. Kata ilmu psikologi wanita. Katanya wanita itu lebih suka ditipu dengan kehalusan daripada jujur dengan ketegasan. Jujur tapi tegas tidak suka aja. Ditipu suka atau lembut. Lembut nih. Gitu tahu lah deh, ada lagi yang lain selain tahu deh. Bongak dia. Suka itu. Perempuan. Saya Abdul Qadir Zainal Jailani dipuji-puji oleh setan. Enggak mempan. Apa kata setan? Kata saya Abdul Qadir Jailani. Aku tahu semua itu bukan karena ilmu, Aku tahu semua itu karena Allah ilmu Allah yang diberikan Allah. Aku tahu semua yang tadi itu bukan karena ilmuku, tapi karena ilmu Allah. Subhanallah. Terlepas Syekh Abdul Qadir Jailani dari si budaya iblis. Jadi perangkap yang kedua setan ini apa? Tipu budaya. Yang ketiga, yang ketiga perangkap setan apa? Menjanjikan janji palsu. Janji palsu saya ambil satu kisah cerita lagi. Ibu suka kalau saya nampilkan kaji, saya tampilkan, saya kasih kisah-kisah suka. Saya dulu sering ayah saya cerita sama saya. Kalau mau tidur saya sering minta ayah saya cerita. Di zaman Bani Israel ada seorang ulama yang sangat alim, sangat taat Muridnya bisa terbang. Orang kalau datang berobat sembuh. Dia orang taat, orang alim. Suatu ketika dia lihat ada seseorang di suatu tempat sangat lebih taat daripada dia. kuasa lebih banyak daripada dia. Lebih tahan duduk. Lebih warok daripada dia. Sehingga orang alim ini yang pertama Baseso datang. Kenapa Tuhan bisa seperti ini? Tuhan lebih hebat daripada saya. Dia tidak tahu ini maka dia bilang apa? Kalau kau mau kaya saya, banyak menangis, kau harus buat dosa. Saya bisa seperti ini karena saya banyak buat dosa dulu, kemudian saya tobat. Jadi kalau kau mau kaya saya hebatnya, kau buat dosa. Apalah dosa yang kubuat? Bunuhlah orang, kata kita. Aku tak berani kalau membunuh orang, kata Mbak Basito. Kalau gitu ndak usah membunuhlah, katanya. Apalah berjinah sajalah mulai berpikir dia ini nggak bahaya kalau membunuh berzina. Aku pun tak sangguplah kalau berzina katanya. Apalagi kalau kau membunuh tak sanggup berzina tak sanggup yang paling ringan aja lah kau buat dosa. Apa? Minum. Disuruh minum. Maksudnya minum yang haram. Wah, oh, kalau itu bolehlah katanya. Minumlah dia. Mabuklah bahasa itu tadi. Seorang terus mabuk dia. Ketika dia dalam keadaan mabuk, Karena namanya orang mabuk tidak sadar, akhirnya dijinahinya, diperkosanya. Ini perempuan. Iya kan? Maka setan datang, itu perempuan sudah kau jinahi. Nanti kalau keluarganya datang, nanti kalau orang tahu, kau akan menjadi malu. Jadi macam mana? Bunuh aja. Dibunuhnya ini. Dari dosa yang paling kecil dia pilih. Sampai dosa yang paling besar dia kerjakan dengan asbab minum budaya setan. Janji-janji setan palsu. Janji setan nggak ada yang benar, palsu semua. Yang keempat, perangkap setan adalah menjadikan kemaksiatan indah dipandang mata. Indah dipandang mata kemaksiatan. Enak itu kata setan. Menggibah memuji enak. Indah. empat. Ketika setan, ketika iblis diturunkan Allah dilaknat Allah sehingga diusir dari surga, iblis cuma minta dua. Apa kata iblis? Ya Allah, engkau sudah turunkan, engkau akan turunkan aku ke dunia, engkau campakkan aku dari surga, aku cuma minta dua aja. Apa kata Allah? Yang pertama panjangkan umurku sampai dunia kiamat. Yang kedua, izinkan aku menggoda anak Adam. Kecuali iblis. Kecuali yang tak sanggup yang kugoda adalah hambamu yang ikhlas. Setan sudah bilang. Kalau kita beribadah enggak dengan keikhlasan, setan siap-siap menunggu. Setan sendiri sudah bilang dalam Al-Quran, Ya Allah panjangkan umurku, berikan aku izin menggoda anak Adam, kecuali yang tidak bisa kugoda adalah hamba-hambamu yang ikhlas bukan hamba-hamba yang pandai, yang ikhlas. Bukan hamba hamba yang kaya, yang ikhlas. Bukan hamba hamba yang miskin, yang ikhlas. Bukan hamba hamba yang sehat, yang ikhlas. Bukan hamba hamba yang sakit, yang ikhlas. Banyak orang bisa ikhlas ketika sehat. Sedikit orang bisa ikhlas ketika sakit. Banyak orang bisa ikhlas ketika kaya. Sedikit orang yang bisa ikhlas ketika miskin. Jam berapa udah Bu? Ya Bu? Belum masak. Jadi, setan tidak menggoda, kembali lagi tidak menggoda orang yang tidak beribadah, itu udah kawannya. Setannya sekarang mau cari lawan masuk neraka. Yang dia cari, perempuan boleh jadi, laki-laki oke juga, bencong pun mau. Setannya nggak pilih-pilih, Bu. Nggak pilih-pilih jenis suami Yang muda di kota setan, yang tua apalagi. Yang jenggotan di kota setan, yang nggak berjenggot apalagi. Semua digoda oleh setan. Kapan setan berhenti? Kalau kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan anggap kalau kita sudah haji 20 kali, sudah banyak sedekah, kita sudah bebas dari godaan setan. Pertanyaan dan jawabannya kalau ibu tanya, Ustaz kapan kita berhenti goda setan? Kalau kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tak lagi berdenyut jantung, sudah tak lagi nafas keluar dari hidup, sudah tak bergerak lagi badan, sudah tak bergerak lagi mata, badan sudah terbujur kaku, dipegang tak terasa, dibuang pun tak marah. Betul, Bu? Kalau ada orang kita buang dia marah berarti belum mati. Kalau orang mati mau ibu buang, mau ibu kan pun kerel kertas kita akan marah dia. Sama asik. Kenapa? Asik-asik asikku tak mau berhenti. Kalau ini tidak asik mereka di dalam pasti naik. Betul nggak? Yang asik di disita pasti naik ke atas ampun tolong. Yang asik dia menerima rahmat pasti dia keluar ngadu sama saudaranya enak eh, kalau mati. Saya tanya ibu, pernah nggak ada yang begitu sama ibu? Baik yang asik menerima laknat atau yang asik menerima nikmat? Nggak ada. Berarti mereka semua sedang asik-asiknya saya bilang. Saya jelaskan itu pertama mereka bilang, ah Ustaz ada-ada aja orang mananya betul-betul. Biasanya juga jawabnya betul-betul. Mana mau main-main. Ustaz mereka sedang apa? Sedang asik saya bilang. Tuh, mereka terus Asiknya macam mana? Itu saja Betul kan? Tidak ada yang sampai sekarang orang yang satu malam keluar. Sampai dalam satu riwayat, satu karya ada diceritakan ada orang kaya, seorang raja mau mati. Begitu dia mau mati, dia pesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, aku malam pertama minta dikawani satu malam saja. Siapa yang mau menemani aku satu malam di dalam kubur, separuh harta kerajaanku bagi sama dia maka yang mau pun diumumkan ke seluruh negeri kerajaan yang mau cuma satu orang. Ini orang nekat. Orang nekat ini kebetulan tukang kayu yang dari dari hamil sampai lahir sampai besar miskin. Dia pun ingin merubah nasib. Kan gitu? Daftar. Saya mau menemani raja nanti kalau mati. Saya dikubur satu malam. Orang satu malam aja kok dapat setengah kerajaan. Mau dia. Yang lain ada yang mau. Maka ketika raja itu mati, Dibuatlah lubang sama dia di samping raja tadi, tapi lubang ini dikasihlah udara ke atas. Harus dikasih apa? Itu dia bisa bernapas. Satu malam aja, Bu. Begitu dia malam itu di, siang itu dikuburkan, ya kan? Dikuburkan. Menjelang subuh dia minta, caranya satu, menjelang subuh aku bangunkan, aku boleh nangkat, aku mau sholat subuh. Nah, itu dia. Kubur. Begitu dikubur, menjelang subuh, dibukalah kuburannya tadi, diangkatlah dia tadi. Saudara-saudaranya semua tepuk tangan, hore, hore, hore, saudara kita orang kaya, mantap kita. Orang kaya saudara kita, setengah kerajaan sama kita. Semangatlah semua, keponakannya anak-anaknya, semua. Kakaknya, abangnya, semua semangat. Begitu dibuka kuburan, cuman dia yang nggak semangat. Begitu diangkat dari kuburan, dia letoy ini hartamu semua, ambil sama kalian semua itu. Aku tak mau. Ditanya lah pula, kenapa Tuhan tak mau? Tuhan sekarang orang kaya, separuh kerajaan sama Tuhan. Tuhan orang kaya, jangan pucat. Tidak mau ambil sama kalian lagi semua. Kenapa? Kau tahu, kalian tahu Kalau enggak kalian angkat aku ini menjelang subuh ini, pertanyaan belum selesai. Kalian tahu apa yang ditanya? Dia cuma punya harta satu kampak. Satu kampak kalau nggak kalian angkat ini belum selesai pertanyaan. Untung kalian angkat. Ditanya apa harta kau kampak, kapan kau beli, tanggal sekian, di mana kau beli, di sana apa merek kampak kau, ini dengan siapa kau beli, untuk apa kau beli. Pertanyaan satu kampak satu malam belum selesai. Satu kampak belum selesai satu malam, macam mana setengah kerajaan ini nanti aku bertanggung jawabkan. Tak kondak dia. Cukup tampak punya dia udah. Pulang dia, tinggalkan dia setengah kerajaan. Subhanallah. Ya. setan itu. Kalau setan kan enggak. Asyaitanu ya'idukumul fakro. Setan itu menjadikan kau kemiskinan. Kalau kita sedekah, setan bilang tuh jangan sedekah nanti kau miskin. Wa ya'murukum bil fahsah. Setan menyuruh kamu berbuat keji. Jangan buat sedekah. Jangan tolak orang miskin. Bukan kau aja, yang lain masih ada. Kalau kita mampu lawan tuh setan, kita sedekahkan, setan belum berhenti. Apa dia bilang? Kau sedekah tuh, kau bilang sama orang-orang lain bahwa kau yang beri dia. Nggak mampu juga setan. Kita tak mau bilang, kita sembunyikan. Sebaik-baik sedekah, disedekahkan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kita tepiskan kata setan, aku tak mau, aku sedekah ikhlas. Berhenti setan, belum. Apa setan bilang lagi? Kau tidak usah bilang sama orang, kau tanya sama orang. Yang sedekah sama si anu itu siapa ya? Kau tanya juga sama orang itu. Sehingga orang itu bilang yang sedekah sama aku adalah si Masya Allah, bu, permainan setan ini. 70 nabi dan ulama gugur. Apalagi macam-macam kita ini. Syaratnya apa, Bu? Untuk terlepas dari godaan setan, syaratnya apa tadi? Ikhlas. Setan cuma takut sama orang yang ikhlas, Bu. Jadi musuh setan itu orang yang ikhlas. Orang yang beribadah, belum. Orang yang sholat. Sampai-sampai dalam tasawuf itu, ikhlas itu kan ibadah batin ya. Orang ikhlas itu tidak ada yang tahu orang lain. Sama kayak orang ria kita nggak bilang dia nggak bisa bilang oh dia ikhlas dia dia nggak tahu kita itu ibu-ibu sekalian. Itu amalan batin yang tahu Allah. Kita jangan sok tahu. Amalan ikhlas itu di hati bukan di mulut. Contoh. Dan kita nggak boleh mengecap orang oh dia ikhlas dia ria belum tentu. Kita banyak salah karena yang kita lihat jokir. Sedangkan ikhlas itu amalan batin. Contoh, ini ibu-ibu kumpul di perwiritan. Kita ini mau ngasih anak yatim. Yang mau kita kasih uang ke anak yatim ini menjelang Ramadan. Ini yang mau kita kasih uang 5 juta. Nah, ya kan? Kita bikin bikin untuk mencapai 5 juta dengan keikhlasan. Nah. Ibu A, saya 1 juta, kata Ibu A. Ya. Saya 1 juta, Jangan sebut nama saya bikin saja hamba Allah. Kita pun berkata dalam hati, ibu A orang yang ikhlas. Ini kan kita tahu bu ya, maaf ya jika kita tahu. Halus. Kita mengatakan dalam hati kita, ibu A adalah orang yang ikhlas. Nyumbang satu juta, tidak sebutkanlah nama hamba Allah. Ditanya ibu, datang ibu sebelahnya. Saya 25 ribu. Tulis nama saya, Bu Anum, Gang Mawar nomor 13. Apa kata kita yang mendengar ini? Hmm, orang bilang. Lima ribu aja tulis nama lama. Belum tentu loh, Bu. Yang pertama belum tentu ikhlas, yang kedua belum tentu ria. Yang menentukan ikhlasnya di sini. Bukan di sini. Kita jangan menilai ilmu batin dari sini. Dari sininya. Yang Ibu A tadi belum tentu ikhlas, walaupun dia satu juta tanpa sebut nama. Apa kata hatinya? Nah, ini tahu ini dari hati. Apa kata hatinya? Mulutnya bilang, satu juta hamba Allah, tak usah sebut nama, tak usah sebut alamat. Dalam hatinya, aku nyumbang satu juta, nggak mau sebutkan nama, supaya bilang orang-orang ini aku orang yang ikhlas. Rialah tahu, paham kan? Ya, ini kena nih. Ibu kandung lima ribu tadi, ya kan? Yang kita bilang dia orang riak belum tentu. Apa kata hatinya? Aku ini bagus Cina. Nyuci rumah Cina. Atau tidaklah rumah Cina. Aku ini pembantu rumah tangga. Kebetulan satu mirip dengan majikan. Ini contoh bu ya. Ada yang begitu di sini. Ada. Kalau ada bilang enggak. contoh, kalau kebetulan ya enggak, jangan marah ya. Aku ini pembantu ibu tuh. Nah, ya kan? Kalau aku dia dia tahu ibu ini agak bakir. Orang tubuh kalau hartanya diminta nama enggak dikasih bakir. pelit bakir. Tapi bakir lebih tinggi lagi. Dosanya kita minta enggak dikasih. Ini wakil luar biasa nih. Kalau orang pelit, bu bagilah bu, saya satu hari tak makan bu, dua puluh ribu aja bu. Dia nggak bagi itu namanya orang pelit bu. Kalau orang bakil bu, mintalah dosanya jangan sayang. Dosanya kita nggak dikasih. Nah, ibu yang membantu ini tadi apa dalam hatinya? Maka dalam kajian tasawuf itu yang dinilai hati oleh Allah. Allah tidak melihat pakaian kamu, Allah tidak melihat amalan kamu, Allah lihat hati kau. Hati kau kemana? Bukan besok berarti ibu terus boleh buka jilbab. Hati. Maka ibu tadi bilang, aku kasih dong lima ribu. Kan gitu kan? Supaya kebetulan ibu yang tadi itu nggak datang. tapi ibu itu situ. Dia belum ada pikiran. Kalau aku ngasih dua lima ribu, ibu itu kan malu. Kalau ngasih sama sama aku. Dia kan pasti datang aku. Kan nggak lihat dakwah dia kan? Kita ada salah menilai dia, kita bilang dia dia. tidak mau menunjukkan kepada ibu majikannya supaya ibu majikannya berjumpa lebih besar daripada dia. Kita sudah salah, betul. Maka dalam tasawuf itu jangan menilai orang lain. Nilailah dirimu sudah sampai di mana. Jangan sekali-sekali menilai orang. Sampai-sampai dalam tasawuf orang yang tidak sholat dia nggak boleh caci, dia nggak boleh ngejek, dia cuma boleh ngajak. Ngejek tak boleh. Tuh tengok tuh nggak sholat, nggak puasa. Itulah calon penghuni neraka. Dari dia nggak pernah sholat. Bapaknya juga begitu, neneknya juga begitu. Atau memang belas keturunan kayak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang tak tahu kalau dia lihat orang maksiat, dia aja. Dia, dia orang nggak sholat, ayo sholat. Dia orang nggak puasa, dia aja puasa. Bukan ngejek orang nggak sholat, ngejek orang nggak puasa. Nggak, kalau tak tahu nggak boleh mengejek. Mengajak boleh. Banyak kita salah karena kita melihat perbuatan dohir. Paham? Nah, itulah dia. Inilah tadi kita sedikit saya sentuh tentang tasawuf, saya masukkan amalan haji dan amalan batin yang sudah saya dari intinya jauhi daripada godaan setan, beramal dengan ikhlas. Nanti insya Allah kalaulah ada waktu kita akan tampilkan lagi apa itu ikhlas kita kan selalu bilang saja ikhlas, ikhlas, ikhlas, tapi kita belum sampai kepada makom ikhlas. Sesungguhnya dalam kitab ke eh, Sirusan Ikin, oh maaf, bukan Sirusan ini, dalam kitab Kasabul Asrar dijelaskan tentang tiga makom ikhlas. Kita bisa nilai kita sudah kalau kita bilang ikhlas, kita ikhlas di tingkat mana kita sekarang. Insya Allah dalam pengajian kita yang katakan kita akan bahas tentang tiga makom ikhlas. Ya, hari ini sampai di sini dulu. Nah, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan dengan catatan kalau bertanya jangan payah-payah. Boleh saya kasih waktu bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Iya ibu. Ya. Diajani. Diajani. Ya. lahir.